Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Mulai kita dari pelajaran halaman pertama dari kitab Muyassar. Al-harfu Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Mithlu ba, ya, ta, na, ha. Al-harfu, yaitu huruf, adalah sesuatu yang menyusun menjadi kalimah. Contohnya, huruf ba, ya, ta, nun, dan ha. Jadi, di dalam bahasa Indonesia, al-harfu tetap dinamakan huruf. Al-harfu sama dengan huruf. Kemudian, al-kalimatu. Al-kalimatu hiya lafdun lahu ma'nan. Kalimah adalah lafat yang memiliki makna. Mislu madrasatun. Sekolah. Daftarun. Buku tulis. Mirsamun. Pensil. Yaktubu. Menulis. Yakra'u. Membaca. Yajlisu duduk yadhabu pergi ala di atas bi dengan al an dari min dari fi di dalam ila ke. Jadi kalimah ini di dalam bahasa Indonesia dinamakan kata. Kalimah di dalam bahasa Indonesia dinamakan kata baik kata kerja maupun kata benda. Kemudian yang berikutnya al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah ia at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan Watusamma tusamma Galaman. Jumlah mufidah adalah susunan yang berfaedah sempurna. Susunan yang memiliki faedah sempurna dinamakan juga kalam. Mislu, contohnya, huwa yajlisu alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Ana aktubu fit daftari. Aku menulis di buku tulis. Aliun maridun. Ali sakit. Ahmadu ustadun. Ahmad seorang ustad. Hua ghaniyun. Dia orang kaya. Pada jumlah mufidah ini, di dalam bahasa Indonesia dinamakan kalimat, yaitu kalimat sempurna. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat ya, biasanya terdapat atau terdiri dari subjek, predikat, objek. Itu adalah kalimat yang sempurna di dalam bahasa Indonesia. Adapun di dalam bahasa Arab itu dinamakan jumlah mufidah atau kalam. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.